Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehebatan salawat pemirsa, ya. Setiap hari itu saya dapat ya, hampir hampir dapat lah testimoni-testimoni dari banyak jemaah tentang kehebatan salawat. Karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya yang membuat salah satu salawat ini kemudian menjadi begitu bertuah, menjadi begitu subhanallah dan masya Allah. Saya memberitahu pemirsa semua tentang sedikit filosofi dari salawat. E, di antara kita ada banyak yang kemudian melihat mobil orang lain, melihat motor orang lain, melihat rumah orang lain, atau melihat iklan. Betul Sementara ya mereka-mereka kemudian tidak mampu mengubah apa yang dilihatnya itu menjadi doa. Tidak mampu mengubah apa yang diinginkannya menjadi doa. Tidak mampu mengubah apa yang kemudian diimpikannya menjadi doa. Pada suatu hari, ya, saya melintas atas izin Allah ya ke apa daerah Cawang itu di tol ada iklan satu jejer terbaru. Saya lihat itu dalam hati saya mikir begini, ini jutaan orang melihat nih iklan itu. Kalau saudara kemudian cuma lihat doang, barangkali salah satu keutamaan jeleknya adalah akhirnya kita punya hati yang kepengen. Kalau udah punya hati yang kepengen, terus kemudian ada terus, ini bisa jadi gelap mata. Maka saya melanjutkan kepada pemirsa semua, tiru cara saya. Jangan cuma lihat. Begitu kelihatan nih, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jalan terus melintas lagi. Pas pulang ada lagi di sebelah kanannya. Yang nah, sekarang berarti sebelah kiri kan? Lihat lagi, salawat lagi. Besok pergi lagi, salawat lagi. Pulang, salawat lagi. Terus begitu. Sampai satu ketika ada acara. Apa kata tuan rumahnya? Ustazuna, Afwan. Aneh tahu antum nggak mau nerima bayaran nih. Saya bilang, siapa bilang. Aneh nggak terima bayaran yang kecil. So tau lo. Bayaran. <laughs> badan yang gede mah ya nggak apa-apa juga ya jadi ustad masang tarik nggak boleh ya masang tarik nggak boleh nggak ada cerita jadi ustad masang tarik tapi kalau emang dikasih jangan nolak ya dan kalau nggak dikasih tungguin tungguin apa yang dikasih <laughs> canda om Mirza. nah sahabat saya ini ya yang punya hajat yang punya gawean bilang nih Ustaz afwan ya Nih hadiah buat antum. Begitu dibuka, subhanallah. La ilaha illallah. Gadget terbaru yang ada di billboard pada saat itu ada di kantong plastik. Persis seperti yang dulu dibayangkan gitu. Kalau diselawatin nih turun tuh dari billboard ke dalam kantong kita ternyata benar terjadi. Ya. Insya Allah kita akan bercanda-canda lagi tentang salawat. Sekarang kita bab ngaji. <clears throat> Pemirsa, mudah-mudahan saudara sudah ada di depan Al-Quran Al-Karim yang sedang terbuka.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 Kita bahas lagi pemirsa. Ini pembahasan kemarin. wa anta fihim. Asbabun nuzul dari ayat ini tentu bukan yang kita pahami, pelajari pada pagi hari ini. Tapi siapa yang ngomong seperti ini kira-kira? Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, sudah wafat. Sebagaimana Abu Bakar menenangkan Umar bin Khattab. Wahai Umar, kalau Tuhan adalah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad itu sudah mati. Tapi ajarannya tetap hidup. Sunnah-sunnahnya tetap hidup. Warisannya tetap hidup. Maka seperti itu pula kemudian kita pahami coba ayat ini. Bila mana hidup kita ada Rasulullah di dalamnya, maka insya Allah azab ini jauh deh dari kita. Coba aja jajal itu. Sesuai dengan janji saya, apa nih ya Ustadz, Wan Tati ini bagaimana ceritanya? Apakah hanya berselawat tak? Kalau apa urusannya dengan makna salawat yang Ustaz berikan? Bahwa salawat itu adalah give and support. Pemberian dan dukungan kita. Kepada siapa? Kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang melewat berikut ini. Silakan. Kita akan lanjutkan pemirsa pembahasan tentang wa'an kafihim ya. Dan engkau wahai Rasulullah ada di antara mereka semua. Ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Rasulullah ini harus hidup sehingga kemudian kita berhak disingkirin azab, didatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda punya utang banyak, coba aja jajan. Salat doa, sampai mentok 12 12 12. Salat malam yang lain cuma sholat subuh atau yang lain cuma sholat dua tiga rakaat, ya. Saudara kemudian sholat sebelas rakaat. Kalau perlu sholat hajar kemudian baca Quran. Baca Quran menjelang tidur. Eh, baca Quran menjelang subuh ya. Baca Quran sebelum subuh. Ya. Ini adalah satu satu amalan yang dicintai oleh Rasulullah SAW mengacu pada kalimat wa anta fihim, kalau kemudian kita membaca Al-Quran sebagai salah satu wujud dari menghidupkan sunnah, maka berarti kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah saudara, insya Allah. Ditagi nggak? Ya ditagi. Orang punya utang. Tapi yang tadinya lagi begini ya, eh, bagaimana ceritanya nih? Ini cuma begini doang. Eh, bagaimana ceritanya gitu? Beneran, saya ngalamin tuh gitu. -gitu. Yang tadinya ngomongnya begini. Awas deh, oh, hanya tungguin tas sore. Sebelum tas sore nggak ada. Jadi begini. Hanya tungguin bulan besok ya. Mudah-mudahan bulan besok udah ada ya. Siapa yang membuat seperti itu? Allah. Bagaimana kalau duit ente yang di luar? Duit ente yang di luar. Alias duit itu ada sama orang lain dan tidak bisa tertagi. Malah 100% diperkirakan sudah tidak akan mungkin bisa tertagi. Ya udah. Wa antafi hidupi waktu ada duit pernah wa antafihim pagi los nggak ada duha Lohor sendirian sholatnya Asar sendirian sholatnya Maghrib sendirian sholatnya Wantafihimnya gimana? Nggak ada wantafihim Kalau Rasulullah tidak ada di dalam rumah kita Dalam rumah tangga kita di Dalam kantor kita Karyawan kita Turunnya azab Allah nih Turun Ada warung Kemudian dikisahkan supervisornya menghimbau kepada seluruh pasukannya di warung tersebut untuk ngumpul. Ayo, ayo ngumpul, ngumpul, ngumpul, ngumpul. Ini nih, siapa yang sholat subuhnya tadi kesiangan? Masya Allah. Hebat sekali pertanyaan si supervisor itu. Bukan begini loh. Ini kemana nih konsumen nih? Ini kemana nih yang beli itu pada nggak datang? Enggak. Pertanyaan si supervisor ini begini. Kebetulan saya punya warung, pemirsa bukan promosi nih mah warung kecil aja ya saya nggak sebut nama dah cuman warung penyet doang di Jogja soalnya saya nggak sebut nggak sebut tuh apa namanya <laughs> warung penyet di Jogja ya, di jalan ke jalan sono lah ya beli enggak ini nggak promosi ini kan ngasih tahu <laughs> itu ya Allah ngomongnya begini supervisornya eh siapa di antara kalian semua yang tadi pagi sholat subuhnya ke kesiangan itu cakup pertanyaan. Wa tapi Ada di warung tersebut. Suatu saat nanti ditakdirkan kameramen ini jadi pengusaha begitu. Kalau kemudian duit itu apa keuangan menipis, menurun bahkan terancam bangkrut, jangan didetek dari faktor eksternal, detek dari faktor internal. Tanya semua karyawan-karyawan kita, sini ngumpul. Gue pengen tahu yang semalam kesiangan, yang semalam kebablasan tidur yang tersisa siapa? Tak ada tuh yang ngacung. Saya pak. Ya sudah. Taubat ya. Kalau itu nggak taubat, nanti agak Allah berturun. Siapa di antara saudara-saudara semua yang punya anak, ya belum bisa baca Quran. Itu mendeteknya dari begitu-begitu supaya kemudian bunyi wa yang kemudian wa makana Allahumma mu'adzibahum wa hum yastaghfirun kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita balik yuk, ya, kita ngaji sebentar. Suaranya Al-Anfal ya. Ini cakep banget ini pemirsa. Surah ini mengisahkan kepada kita semua tentang bagaimana harusnya hubungan kita dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat sebelumnya, di ayat ke 20 <clears throat> ya. Allah kemudian mengatakan kepada kita semua, Ya ayuhalladzina amanu Allah wa rasulah. Wahai orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tidak laku tuh asyhadu alla ilaha illallah tanpa wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tidak diterima mestinya, mestinya. Gitu kan? Kita kan belajar fikih. Kalau belajar fikih ini kan kalau kita kurang-kurang arif gitu, emang suka ngentengin yang sunnah. Sebab apa kata fikih? Sunnah itu adalah dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Karena ngomongnya begitu, akhirnya orang ngentengin, enggak apa-apa ini. Padahal sunnah itu kata fikih, berarti yang salah bukan fikihnya, toh kita yang ngajinya kurang kurang lama, kurang dalam, kurang banyak, kurang luas, kurang rajin, banyak bolosnya, Kata Biki, enggak semua sunnah itu layak ditinggalkan. Ada yang namanya pun muat, pun sunnah yang memang kategorinya udah penting banget kalau ditinggal bermasalah. Tidak berdiri sholat fardu zuhur tanpa qobliyah ba'diyah, kira-kira begitu. Tidak diterima sholat asar kalau kemudian kita ngentengin sholat qobliyahnya. Sama kita akan terus bahas, kita masih punya satu segmen lagi dan akan yang lewat lewat dulu ya. Alhamdulillah masih bersama Yusuf Masul di Sapatian TV. Ditunggu kemudian komentar, saran, dan kritikan dari saudara semua ke Twitter saya at Yusuf underscore Mansur. Atau ke Facebook kami di uh, Yusuf Mansur ya. Tidak pakai Y. Oke, pemirsa dirahmati Allah, di ayat ke-20 Allah menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk taat juga kepada Rasulnya. Masih ingat pembahasan di minggu yang lalu ketika kita bersolat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Artinya itu diantaranya pun adalah penegasan kepada Rasulullah bahwa ya Rasul kami ini mendukung kau. Kami ini ada di belakang kau ya Rasulullah. Namanya orang kemudian mendukung ya kapan ya mungkin besok kali ya kita bahas ayatnya ya ya ulaika alaihim salawatum mirabbim rabbihim ya Surahnya surah Al-Baqarah 155. Yang menarik adalah di Al-Baqarahnya surah 150 eh, surah Al-Baqarah ayat 157 Allah mengatakan ulaika alaihim salawatun. Ya. Salawat ini ternyata yang menurut kemudian ilmu yang saya terima dari para guru ini merupakan dukungan dari Allah SWT kepada mereka yang tertimpa musibah supaya kuat, supaya keganti duit yang hilang, supaya kebangun rumah yang hancur, supaya kemudian dapat anak lagi setelah meninggalnya, e, dapat istri lagi setelah cerainya, dan kemudian banyaklah. Ulaika kalian salawat pendukungan. Artinya ketika kita kemudian bersalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya adalah bohong. Ketika kemudian kita rajin berselawat, tapi kita tidak rajin menegakkan sunnah sunnah Wa anta fihim yang tadi kita sama-sama pelajari, kita tulis, kita baca, kita kemudian pahami adalah juga maksudnya. Kita laksanakan kemudian seluruh perintah Rasulullah sekuat yang kita mampu sebagai pengejawantahan dari taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sendirian, mungkin saudara sudah memenuhi apa yang Allah kemudian perintahkan kepada kita. Tapi Rasulullah mencintai mereka yang mencari masjid. Mereka yang berjamaah, tidak salat sendirian. Maka ketika kita kemudian hanya sholat tapi sendirian, sesungguhnya kita baru ati Allah. Nah kembali kepada apa namanya pembahasan di uh, pada hari ini sudah mengerti kan wa antakihim adalah Rasulullah ada di dalam kehidupan kita. Berarti kemudian saya buat saudara semua untuk meneliti apakah ada Rasulullah di dalam kehidupan saudara semua. Apakah ada Rasulullah di dalam kehidupan kita? Ngeceknya gampang sih. Tadi aja deh sebelum jam 5, sholat subuhnya di mana? Kalau saudara sholat subuhnya innalillah, malah kesiangan, berarti tidak ada wa anta fihim. Bila mana saudara kemudian sholat subuh di masjid, insya Allah wa anta fihim. Oh, Rasulullah sedang bersama kita. Amin. Insya Allah. Bila mana saudara kemudian mencintai puasa Senin Kamis, bisa jadi Allah ya mengirimkan atau Allah menempatkan Rasulnya bersama kita dan Rasul menempatkan dirinya bersama kita. Tapi kalau kemudian kita tidak puasa dengan kami, barangkali kita kudu curiga. Ya antafin tidak ada. Rasulullah tidak bersama kita. Akhirnya rentanlah kita kemudian dari begitu banyak persoalan. Orang zaman sekarang ini begitu mudah ketipu. Orang zaman dulu susah loh ketipunya. Benar. Orang zaman dulu tuh ya, buat nipu dia tuh, kita mesti keringetan Orang zaman sekarang ya buat nipu seseorang itu nggak perlu keringetan. Kenapa? Karena tidak ada pertahanan orang yang ditipu itu. Ada orang yang datang nempel sama cucunya ningkong. Tapi singkong ini ahli masjid, ahli ibadah, ahli sholat malam. Tiap sebelum subuh bangunin orang buat sholat subuh. Lalu berhasillah kemudian si orang ini merayu cucunya untuk meminta sertifikat ingkong. Ya Allah, Allah bikin keder nih singkong. Itu sertifikat dicari nggak ketemu. Sampai singkongnya marah-marah. Nggak dipakai ada depan mata. Kira mau dipakai ini sertifikat kagak ada. Dicari punya cari nggak ketemu. Singkong bilang sama temannya atau apa cucunya sabar ya lagi dicari. Masya Allah tiga minggu kemudian keburu ditangkap nih teman cucunya. Itu loh orang zaman dulu pertahanan hebat-hebat gitu loh. Kita sekarang hujan dikit pilek. Yang namanya virus gampang banget ngejangkit. Kenapa? Karena kita tidak ada pertahanan tubuh kita sebab apa? Wanta fihim tidak ada.